Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap matan atau syarah al ya barakallahu fikum, setorkan terlebih dahulu matanya dari awal sampai akhir pembahasan. Nah, barakallahu fikum tafadhal. Ihsan. Isnaduhu Naam, tafadhal. أعطي طيب أثر زيها أبدأ بالحمد المصلي على محمد خير نبي أرسل وذي من أقسام الهدي في أدة وكل واحد أتى وهده أولا صحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعرف يروي أدل ضابط أن مثله معتمد في ضبطه ونقله أيوة. Eh, Ayo, bismillah. Yarwihi Apa? Nah, barakallahu fikum kita lanjutkan pembahasan berikutnya masih seputar mengenai kriteria dan sifat-sifat perawi hadis sahih, perawi hadis sahih. Naam. Namun sekarang kita masih berada pada pembahasan apa kemarin? Al-jarh wa ta'dil. Qala Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, wa in lam yakun ahaduhuma mufassiran, gitu ya. Nah, kalau sekarang salah satu keduanya tidak dirinci, ta'dilnya enggak dirinci, jarahnya juga enggak dirinci sama-sama global gitu, aw fassara jami'an syai'an lirawi Atau dua-duanya merinci, yang mentakdil juga merinci, ya, mentaatil itu merekomendasi ya. Yang menjarah yang mengkritik juga merinci dua-duanya tentang perawi tersebut tahunan maka di sini kita katakan ingkanal jarhu awit ta'dilu ghairu mufassar kalau sekarang jarahnya dan ta'dilnya tidak dirinci fayan bagi an natawaqqaf kita tawakuf karena posisinya apa dua-duanya masih mubham yang menta'dil ta'dil yang mubham global yang menjarah juga jarah yang mubham global. Paham ya? Itu kita tawakuf. Karena nggak bisa menentukan mana yang sahih mana yang tidak di situ. Di dalam najid murajjihan ini pun apa? Kalau tidak apa? Kalau kita tidak menjumpai murajjihan penguat. Paham ya? Kalau nggak ada penguat posisinya seperti itu, yang satunya apa? Muhaddisnya mengatakan, "Nah, barakallahu fikum, perawi ini siqah." Paham ya? Nah, global gitu aja. Nah, barakallahu fikum atau perawi ini orangnya baik. satunya mengatakan Eh, perawi ini orangnya jelek. Sama-sama global jeleknya apa? Gak disebutkan juga. Baiknya dari mana? Enggak disebutkan juga. Yang seperti itu apa? Selama gak ada penguat kita tawakuf. Kita tawakuf. Fal wajibu atawakuf fi hali hadar rajul. Maka yang wajib kita tawakuf mengenai keadaan orang ini. Karena apa? Karena sudah kita lewati ya, al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwurihi. Menghukumi sesuatu itu cabang daripada gambaran kita terhadap sesuatu tersebut. Kalau antum gak punya gambaran, gak punya gambar tentang seseorang, bisa nggak menghukumi? Misalnya ada orang tanya ke antum, ya ya fulan atau ya akhi, bagaimana keadaan si fulan itu mauqifnya, bagaimana mauqifnya? Dia ahlu sunnah, sunni salafi atau hizbi? Nah kita nggak tahu si fulan, nggak kenal, nggak pernah ketemu, nggak pernah jumpa si fulan juga, antum lebih baik diam, tawakuf. Karena posisinya antum nggak tahu gitu loh. Jangan menghukumi oh, fulan itu hizbi. Ternyata yang dia omongkan lain lagi orangnya gitu loh. Jadi perlu diperhatikan baik-baik itu ya. Hati-hati. Naam. Wal yu'lam anna ba'da ulama'il hadis indahum tasaddudun fi ta'dil. Ini penting sekali. Dan hendaknya diketahui bahwasanya sebagian para ulama hadis mereka memiliki tasaddud keras di dalam ta'dil. Tasaddud itu keras dan berlebihan dalam ta'dil. Jadi memberikan rekomendasinya itu berlebihan, terlalu berlebihan itu loh. Nah, wa ba'dhum 'indahum tasahulun fi ta'dil. Sebagian mereka ada yang memiliki tasahul bermudah-mudahan dalam ta'dil. Perawinya jelas-jelas dhaif sama dia masih di berikan rekomendasi, bermudah-mudahan. Nah, ini bagaimana solusinya nanti kita lihat. Ya'ni anna ba'dahum min tasaddudihi yajrah bima la yakunu jarihan ini. Termasuk pengalaman dan juga perlu kita perhatikan baik-baik. Maksudnya sebagian mereka karena kerasnya di dalam mentakdil tadi atau kerasnya dalam menjarah tadi, yajrah bima la yakunu jarihan. Bayangkan, dia akhirnya menjarah mengkritik orang yang tidak layak dikritik. Karena apa? Tasaddud tadi, karena mutasaddid. Apa ya? Terus bagaimana yang tepat? Yang tepat itu adalah mutawasid, insaf, pertengahan. Dalam keadaan apa tidak mendolim, tidak mendolimi, paham ya? Dan perlu diperhatikan ketika kita menjarah ahlu bidah wad dalal, hizbiyun, jangan yang antum jarah itu apa? postur tubuhnya. Cacat tubuhnya jangan, itu keliru. Nah, tapi yang dijarah itu pemikirannya, ideologinya dan juga ajarannya. Contohnya ketika antum menjarah jamaah tabligh, JT atau jamaah kompor, atau jamaah daulah pindah sana pindah sini, itu antum jangan yang dijarah itu orangnya. Jamaah tablik itu orangnya kepalanya budak-budak misalkan. nah, kemudian mereka nah, hitam-hitam wajahnya. Nah, ini berarti antum jarahnya keliru. Memang mereka sesat. Mereka sesat. Cuman yang antum jarah jangan postur tubuhnya atau sesat fisiknya. Paham ya? Tapi yang dijarah itu pemikirannya Jamaah tablik itu sesat. Lah kenapa sesat? Karena pemikiran mereka lebih mengedepankan dakwah daripada ilmu. Itu caranya itu. Itu enggak akan kena kritikan insyaallah. Maksudnya selamat. Tapi kalau antum kritik adalah apa? Eh, cacat fisiknya tadi atau yang antum kritik adalah postur tubuhnya keliru. Maksudnya ya, ini penting sekali. Jangan sampai antum eh, ketika mendengar jarwata wa ta'dil, menjarah si fulan, itu hizbi mutadil. Lah kenapa? Kepalanya botak. Eh, ini keliru ya itu? Karena antum enggak tepat. Enggak tepat seperti itu. Apa maksudnya ya? Enggak tepat. Tapi aku menyebutkan kenapa dibilang ismi, Kenapa di tadi harus ilmiah gitu loh istilahnya. Paham ya? Itu penting sekali. Penting sekali karena orang kan seperti itu kadang terbawa emosi atau terbawa nah barakallahu fikum ambisi sehingga ucapannya pun enggak tepat itu. Hati-hati. Kita lihat di sini. Wa minhum di antara mereka man yakunu 'alal aks, ada yang sebaliknya. Naam, fayatasahala fayu'addil man la yastahiqu ta'dil. Akhirnya dia bermudah-mudahan. Yang pertama tadi mutasyadid, orangnya keras ya, di dalam jarah sehingga orang yang enggak layak dijarah pun dia jarah juga. Yang kedua sebaliknya, mutasahil. Apa mutasahil? Bermudah-mudahan. Yang seharusnya dia dijarah malah dia ta'dil. Kebaliknya itu Jadi kebalikan. Nah, seharusnya dia menjarah malah dia ta'dil. Si fulan siqah. Seharusnya dia mengatakan si fulan dhaif. Paham ya? Karena dia mutasahil, bermudah-mudahan tadi akhirnya apa? adil dia mentakdil memberikan rekomendasi man la yastahiqu ta'dil, orang yang tidak berhak untuk ditakdil. Wa hadza ma'rufun 'inda ahli ilm. Yang seperti ini sudah ma'ruf di kalangan ahli ilm. Termasuk dari kalangan al-jahabidah, muhadditsun yang mereka kuat sekali dalam cara ta'dil Imam Bukhari. Paham ya? Nah, kemudian juga al-Imam Abu Hatim al razi paham ya? Nah, itu juga termasuk nam ahli cara wa ta'dil. Nah, barakallahu fikum dan banyak yang lainnya banyak lagi, nah, banyak sekali Yahya bin Ma'in Paham ya? Nah, barakallahu fikum banyak sekali. Mau salah ya? Eh, na'am. Kemudian eh, <clears throat> dari kalangan muhaddisun mereka tidak bermudah-mudahan. Ada yang bermudah-mudahan tadi itu sebabnya. Eh, kalau orang bermudah-mudahan dalam jarah akhirnya apa? Akhirnya orang yang tidak layak dijarah pun sama dia dijarah. Paham ya? Kalau orang terlalu Nah barakallahu fikum bermudah-mudahan di dalam ta'dil, seharusnya orang itu dijarah malah dia ta'dil. Paham maksudnya ya? Ingat-ingat maknanya ya. Jarah itu maknanya apa tadi? Memberikan kritikan. Paham ya? Memberikan kritikan lalu ta'dil rekomendasi. Itu penting sekali. Nah Karena perkara agama ya, perkara dunia aja kita mesti membutuhkan kan jarah ta'dil apalagi perkara agama. Naam. Kita lihat di sini, faman kana syadidan fil ruwat fa inna ta'dilahu yakunu aqrab lil qabul mimman kana mutasahilan. Masyaallah. Faedah lagi nih. Kalau ternyata Na'am barakallahu fikum mujarrih atau orang yang menjarah itu na'am barakallahu fikum dia terlalu sedih terlalu kuat atau terlalu keras di dalam menjarah para perawi, maka ta'dilnya itu nanti, ta'dilnya dia kalau jarahnya dia terlalu na'am barakallahu fikum hafizakumullah terlalu tersadid maka ta'dilnya yakunu akrab lil qabul miman kana mutasahilan. Maka kalau dia menta'dil itu lebih dekat untuk diterima daripada orang yang bermudah-mudahan. Karena posisinya ketika dia menjarah itu nggak sembarangan. Harus menunjukkan buktinya. Paham itu maksudnya ya? Sehingga ketika dia mentakdil itu lebih dekat untuk diterima. Karena dia tidak bermudah-mudahan di dalam memberikan rekomendasi. Wa in kana al-haqqu an yakuna al-insan qa'iman bil 'adl. Ini. Walaupun yang benar sebenarnya, perhatikan. Walaupun yang hak yang sebenarnya itu seseorang hendaknya apa? Menegakkan keadilan. La ifrat wala tafrid. Enggak berlebihan, enggak juga meremehkan suatu perkara menjarah orang yang layak untuk jarah, Paham ya? Atau menjarah orang yang berhak untuk jarah dan mentakdil memberikan rekomendasi orang yang layak untuk diberikan rekomendasi. Paham ya? Sesuai dengan tempatnya gitu. Nah, itu maksudnya adalah apa? La ifrat wala tafrid. Ifrat itu berlebihan, tafrid itu meremehkan. Nah, la yusaddid, hendaknya dia tidak berlaku ekstrim, berlaku keras, wala yatafahal dan hendaknya dia tidak bermudah-mudahan li'annana idza tasaddatna farubbama naruddu haditsan sahanin nabi sallallahu alaihi wasallam kenapa sih kok demikian dikarenakan apabila kita keras ekstrim di dalam menjarah misalkan bisa jadi terkadang kita nolak hadis yang sahih dari Rasulullah yang bawa padahal perawi yang siqah tapi karena dia mutasaddid perawi ini dhaif akhirnya apa hadisnya jadi lemah dia tolak hadisnya kan lemah menurut pandangan dia ini kalau terlalu apa mutasyaddid, terlalu ekstrim di dalam menjarah tadi itu. Sehingga terkadang menolak hadis yang sahih gitu loh. Apa maksudnya? Nah, kita lihat binaan ala hadza tasaddud karena apa dibangun di atas apa? Naam sifat atau naam barakallahu fikum jarah yang ekstrim atau yang keras ini. Wa kadama idza tasahhala insan Nah, seperti itu pula apabila seseorang bermudah-mudahan, bermudah-mudahan di dalam mentakdil atau yang semisalnya, Farubbama sebuah hadisan ila Nabi SAW Bisa jadi apa? Dia menisbahkan hadis kepada Rasulullah wahwalam huwa lam yasihah ilai. ilaih. Padahal hadisnya itu enggak sahih sampai kepada Rasulullah SAW. Tapi dia karena bermudah-mudahan tadi. Si fulan doif kata dia, enggak si fulan koton sabton katanya. Dia bermudah-mudahan dia. Akhirnya apa? Perawi yang lemah tadi sama dia dia sikohkan. Otomatis hadis yang semula doif jadi sahih menurut pandangan dia. Padahal hadis itu tidak sampai kepada Rasulullah. Maksudnya hadisnya palsu gitu loh ya. Seperti itu. Bisa babi hadat tasahul dengan sebab sikap apa? Bermudah-mudahan ini. Wa qalu dhabitun huwa alladhi yahfadhu ma rawa tahammulan wa adaan. Nah, barakallahu fikum dhabit itu maksudnya apa? Maksudnya kekuatan hafalannya sangat kuat sekali. Dhabit ini ada nah barakallahu fikum dua kemungkinan, dhabtus sadri sama dhabtul kitabah. Kekuatan apa? Sadri itu hafalannya kuat sekali ketika dia menyampaikan seperti persis yang dia ambil ketika dari eh, yang dia ambil dari gurunya. Ketika dia nah nulis tulisannya tadi itu setelah dicek persis seperti apa yang dia tulis di awal mula mengambil ilmu dari gurunya. Itu berarti daptul kitabah, enggak berubah. Daptus sadr hafalnya persis juga. Tahu itu ya? Nah, kata beliau, dhabitun huwa alladhi yahfadhu ma rawa wa adaan ini. Orang dikatakan dhabit itu adalah orang yang menghafal apa saja yang dia riwayatkan. Perhatikan ini ya apa saja yang dia riwayatkan baik tahammulan. Nah, maksudnya apa maksudnya barakallahu fikum? Dzabit itu hafalannya itu kuat dan mantap gitu. Sesuai dengan apa yang dia nam ambil semula. Nah, ketika nyampaikan juga sama persis itu loh. Nah, kata beliau, alladhi yahfadhu ma rawa tahammulan wa adaan yaitu na'am barakallahu fikum e, sifat yang apa yahfadhu ma rawa yang dia itu menghafal apa yang dia riwayatkan, tahammulan ketika mengambil hadis, adaan ketika menyampaikan. Tahammul ya, ada menyampaikan. Mafhum? Istilahnya gitu. Tahammul itu nah men, ketika mengambil hadis, ada ketika menyampaikan. Kita ambil e, dikit lagi ya. Misal contohnya an yakuna nabihan yaqidan inda tahditsis syaikh li hadis ini. Ciri-ciri seorang perawi yang dobit itu hendaknya dia tuh nabihan, perhatian, yaqidan, sadar inda tahditsis syaikh li hadis ketika syekh menyampaikan hadis. Karena lain hadis hasilnya nanti. Perhatikan Bapak ya, ketika guru atau syekh menyampaikan hadis, si murid tadi atau perawi tadi ketika mengambil hadis itu dalam keadaan apa? Nabihan, perhatian, yakin sadar, bukan lalai, bukan ngantuk misalkan. Karena apa? Karena nanti lalai, nanti lain hasilnya. Kalau misalkan posisi gurunya menyampaikan hadis sana Muhammad, karena dia ngantuk denger, kedengarannya Mahmud. Paham ya? Akhirnya nanti kalau menyampaikan hadis bagaimana dia? Nyampaikannya. Keliru enggak? Keliru. Nah itu, Kata beliau sini, orang dikatakan dhabit itu, nam kuat sekali, mantap sekali hafalannya. Nam itu apa? Contohnya an yakuna nabihan yaqidan 'inda tahdid syekh hadis. Hendaknya perawi tersebut benar-benar perhatian dan sadar ketika syekh menyampaikan hadis. Fala takadu takhruj kalimatan min fam syekh illa waqad dhabataha wa hafidhaha wa hadha huwa tahammul. Apa kata beliau? Hampir-hampir eh, yang keluar ucapan yang keluar dari mulut syekh tersebut nah barakallahu fikum tidaklah apa tidaklah keluar apa tidaklah apa tidaklah pergi atau tidak tidaklah hilang kecuali apa kecuali dia sudah menghafalnya dan juga sudah melekat di benaknya nah ini namanya tahammul fala taqadu takhruj kalimatan min fam syekh maksudnya apa nah tidaklah apa eh, hampir-hampir eh, tidaklah keluar ucapan dari mulut syekh kecuali dia sudah menghafalnya gitu. Amlan Ewa, eh, sehingga sama. bahwa wahada wa huwa tahammul. Inilah yang dinamakan tahammul mengambil hadis. Jadi ketika mengambil hadis ya posisinya perhatian, sadar. Gurunya menyampaikan haddatsana Muhammad bin Bashar. Contohnya. Nanti kalau dia menyampaikan apa? Sama juga haddatsana Muhammad bin Bashar. Tapi karena dia posisinya ketika mendengar hadis dari Syekh Nganto, akhirnya dia dengarnya haddatsana Muhammad bin Bashir. Lain enggak sudah? Lain lagi sudah. Jadi jangan sampai keliru itu ya. Karena apa? Karena posisi seperti ini penting sekali. Nah, itu mengenai yang dikenal dengan apa? Yang dikenal dengan at-tahammul. Yang terakhir, amal ada adapun ada, pun ada Ada itu menyampaikan ingat-ingat ini istilah mustalah penting sekali ya. Tahammul mengambil hadis, ada apa? Menyampaikan hadis. Amal ada adapun ada, fa an yakuna qalilan nisyan. Ini. Hendaknya dia itu lupanya sedikit. Enggak lupa banyak, lupanya sedikit Nah, wa an yakuna qalil nisyan, maksudnya dia itu na'am barakallahu fikum lupa boleh tapi sedikit lupanya. Bihaitsu innahu idza arada an yuhaddits bima sami'ahu min asy-syekh yaitu dari sisi innahu sesungguhnya dia perawi tadi idza arada an yuhadditsa bima sami'ahu min asy-syekh jika dia ingin menyampaikan hadis yang dia dengar dari syekhnya addahu kama sami'ahu tamaman masyaallah dia menyampaikan sebagaimana yang dia dengar dari syekhnya secara sempurna. Syekhnya bilang, kau iman dia kau iman juga." Enggak meng Nah, barakallahu fikum, iman dia nyamain qaidan. Kan keliru sudah. Kau iman dia nyamain waqifan. Walaupun apa maknanya sama. Cuman gini, meriwayatkan hadis itu lebih afdalnya, lebih bagusnya kalau secara lafaz sama. Kau ada atau kau ada juga. Paham ya? Walaupun kau ada dan jarasa sama enggak? Artinya sama. Cuman boleh enggak? Boleh. Meriwayatkan hadis dengan makna itu boleh. Contohnya idza jalasa ahadukum atau berarti idza qa'ada ahadukum. Artinya sama enggak? Sama. Cuman kalau Al-Qur'an enggak boleh. Al-Qur'an harus sama lafaz dan maknanya. Maknanya sesuai dengan apa tentunya penafsir para ulama. Cuman lafaznya harus sama, enggak boleh antum misalkan dalam Al-Qur'an idza jaa atau ubah nah baru idza hadara. Boleh enggak? Al-Qur'an enggak boleh. Tapi kalau hadis boleh semakna intinya. Kalau hadis itu boleh diriwayatkan dengan makna. Kata beliau, "Fala budda min ad-dhabt fil halain." Maka harus dia memiliki kemantapan hafalan dalam dua keadaan. Apa itu? Fi halit tahammul wa halil ada. Yaitu dalam keadaan tahammul mengambil hadis, dalam yang kedua dalam keadaan ada yaitu ketika menyampaikan hadis itu dikatakan dhabit. Jadi dhabit itu penting sekali sebagai syarat hadis sahih. Dhabitnya apa? Dhabtu at-tam, ya enggak? Kesempurnaan hafalan yang sempurna, paham ya? Tapi kalau untuk hadis hasan sudah kita lewati apa? Adabtu naqis. Paham ya? Kekuatan hafalannya apa? Na'am barakallahu fikum kurang. Nah, insyaallah bedanya itu ya. Nasallallahu alaihi wasallam wa rabbil alamin.